yang dibebankan kepada hamba-hamba yang memang nam layak untuk dibebani di antara orang yang dewasa dan semisalnya nah barakallahu fikum berakal naam itu ada lima khulasannya kemarin al-ahkam atau taklifiyah ada berapa? lima apa itu lima? wajib terus sunnah terus haram atau mubah terus haram makruh Lima ini barakallahu fikum dikenal dengan al-ahkam taklifiyah, hukum-hukum pembebanan. Paham ya? Nah, sekarang akan kita ambil rincian yang akan beliau sebutkan di sini. Jadi yang sahih teman-teman lima ya, Ingatnya lima itu ya. Lima itu di diikutan mubah. Walaupun pada asalnya mubah itu untuk mengenai dapat pahala atau dosa tergantung apa niat dan tujuannya. Mohon. Nah, wa illa aslinya kalau dia teman melakukan perkara mubah nggak dapat pahala nggak dapat dosa. Makan makan itu ada. Dosa nggak dia? Kalau makannya halal nggak dosa dia dan dia pun nggak dapat pahala juga. Tapi kalau dia makan untuk nanti biar semangat beribadahnya dapat pahala. Makan untuk nanti malam kalau mencuri biar kuat dapat apa? Dosa. Paham misalnya. ya? Nah, kita lihat sini. Qala al-mu'allif rahmatullah alaih, al-Imam al-Amriti rahmatullah alaih, fal wajibul mahkumu bis-sawabi fi fi'lihi wa tarki bil Sekarang beliau akan menyebutkan kepada kita mengenai pengertian wajib namun dengan pengertian menurut fukoha Karena pengertian menurut fukoha ada sendiri, pengertian menurut ahlu mantik atau istilah yang dikenal dengan pengertian nah secara hakikatnya itu ada sendiri. Paham ya? Karena hakikat daripada al-wajib pengertian secara hakikat apa wajib itu? Ma amara bihi syari' ala wajhil ilzam. Paham ya? ma bihi syari' ala wajhil ilzam artinya sesuatu yang diperintahkan oleh syariat dalam bentuk harus dikerjakan. Paham ya? Itu pengertian menurut Naam secara apa? Secara definisi hakikat daripada wajib, bukan secara ahlu fuqaha. Karena fuqaha itu biasanya kalau mendefinisikan dengan bentuk hukum. Hukumnya bagaimana bagi orang yang mengerjakan wajib? Paham ya? Nah, nanti kita sebutkan juga Cuman kita mau mengetahui definisi secara apa? Secara nam hakikat daripada wajib itu apa? Bisa dilihat dalam apa? Awal-awal daripada al-usul al usul itu. Ma amara bi syari' ala wajhi al-izam bil fi'l. Ada lafaz bil filnya Ma amara bi syari' ala wajhi al-izam bil fi'l. Itu apa-apa yang nam yang syariat itu merintahkan dengannya dalam bentuk harus dikerjakan. Harus dikerjakan. Beda dengan sunnah. Kalau sunnah la ala wajhil ilzam. Laisa ala wajhil ilzam. Tidak dalam bentuk harus dikerjakan. Tapi perintah enggak? Perintah. Bedanya apa bedanya? Na'am barakallahu fikum. Nah, itu pengertian menurut siapa? Menurut na'am barakallahu fikum secara hakikat atau menurut istilah. Istilah ditinjau dari pengertian seradatnya wajib itu apa itu. Nah, kalau pengertian menurut fuqaha apa? Nah, mayusabu fa'iluhu imtisalan wa yastahiqul 'iqabu tarikuhu. Paham ya? Wa yasta'iqul iqaba tarikuhu. Artinya perbuatan yang pelakunya itu ketika mengerjakannya dapat pahala manakala imtisalan dalam keadaan dia mengerjakan itu karena mengerjakan perintah Allah taala dapat pahala wa yastahiqul iqaba tarikuhu. Dan yang meninggalkannya berhak mendapatkan apa? hukuman. Enggak wajib, berhak mendapatkan hukuman. Karena bisa jadi diampuni. Sehingga ungkapan sebagian fuqaha yang mendefinisikan dengan Naam yusabu fa'iluhu wa yu'aqab tarikuhu itu muntakot dikritik. Paham ya? Karena bisa jadi orang mengerjakan perkara yang wajib dapat pahala enggak? Bisa jadi dapat pahala enggak bisa jadi? Bisa juga bisa enggak, tergantung imtisal atau enggak. Kalau dia mengerjakan kewajiban karena riya, dapat pahala? Tidak. Tapi kalau imtisalan, jadi ketika dia mengerjakan kewajiban itu karena dalam rangka mengerjakan perintah Allah taala, paham ya? Yusab dapat pahala. Yang berikutnya wa yastahiqul iqaba tarikuhu dan yang meninggalkan berhak mendapatkan apa hukuman tapi enggak wajib enggak wajib enggak wajib dihukum itu loh bisa jadi Allah taala ampuni bisa itu loh paham ya tapi kalau ungkapan wa yu'aqab tarikuhu itu seakan-akan dan yang meninggalkan pasti diiqab dihukum kan belum pasti bisa jadi diampuni kan itu kita lihat sini qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, 'arafa al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-wajiba bi hukmihi la bi haqiqatihi. Ya enggak? Al-mu'allif rahmatullah alaih mendefinisikan nah barakallahu fikum definisi wajib di sini dengan hukumnya bukan dengan secara hakikatnya. Paham ya? Karena secara hakikat secara istilah eh, pengertian daripada wajib itu sendiri apa tadi? Ma amara bihi syari' ala wajhil ilzam bil fi'l. Ma amara bihi syari'u ala wajhil ilzam bil fi'li. Naam. Ada beliau, arrafa al-mu'allif rahmatullah alaihi al-wajiba bi hukmihi la bi haqiqatihi. Mu'alif mendefinisikan di sini, mendefinisikan wajib dengan hukumnya bukan dengan hakikat makna daripada wajib tersebut. Wa ta'rifu bil hukmi ma'ibun 'indal manatiqah. Dan memberikan pengertian dengan hukum itu termasuk perkara cacat, perkara kurang, perkara aib menurut al manatiqah manatiqah itu ahli mantik, ahli kalam. Jaizun 'indal fuqaha, tapi boleh menurut ahli fikih. Nah ini. Jaizun 'indal fuqaha, tapi boleh menurut ahli fikih. Wa nahnu nasluku tariqal fuqaha. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimatullah alaihi mengatakan dan kami atau kita menempuh jalannya fuqaha di sini. Wa illa fal manaqiqah yaqulun. Wa illa jika tidak demikian pada asalnya ahlu mantik, ahlu kalam mereka mengatakan wa indahum min jumlatil mardudi an tudkhalal ahkamu fil hududi. Menurut mereka termasuk perkara yang ditolak itu memasukkan Nah, barakallahu fikum, hukum-hukum itu pada pengertian. Jadi kalau memberikan pengertian, memberikan definisi kok dengan hukum itu menurut mereka ditolak. Enggak bisa. Kita pengennya tahu setelah hakikatnya apa makna wajib itu. Nah, adapun kalau pengertian kalian mengatakan wajib itu yang mengerjakan dapat pahala, yang meninggalkan dapat mendapatkan hukuman, itu bukan pengertian secara istilah, tapi pengertian secara hukum. Itu kita enggak nerima menurut siapa? Ahlul mantik. Paham ya? Tapi ahlul qira' cukup, yang penting kan tahu hukumnya. Ya enggak? Yang penting kan tahu hukumnya. Wajib itu kalau yang mengerjakan dengan cara imtisal mengharapkan kalau itu adalah mengerjakan perintah Allah dapat pahala, yang meninggalkan berhak mendapatkan hukuman. Yang penting kan tahu itunya kan? Ewanan. Eh, kalau ahlu ahlu matik tidak, enggak bisa. Pengertian itu enggak bisa didefinisikan hukum, harus dengan setara zatnya katanya. Setara zat secara istilahnya. Kita lihat sini, Fal manaqiqah yaqulun arif asy-syai' bima hiyatihi la Definisikanlah sesuatu itu dengan hakikatnya, bukan dengan hukumnya gitu loh. Ini menurut siapa? Ahlu mantik, manaqiqah. Fal insanu bi fil mahiyah wal haqiqah. Nah, manusia ini kalau didefinisikan dengan secara hakikatnya, mahiyah itu hakikat sama ya. Mahiyah sama hakikat, itu sama. Di dalam kotor nada nanti kita jumpai mahiyah maksudnya hakikat. Oh ya? nah. Maka manusia itu kalau didefinisikan secara hakikatnya adalah hayawan natik, hewan yang berbicara. Allah musta'an, hewan yang berbicara. Ini definisi secara agamatik nih ya. Nah, nanti ada yang nambah, yang nambahkan lagi hayawanun natikun dhahik. Hewan yang bisa bicara dan tertawa. Paham ya? Itu semuanya padahal nggak perlu, sebenarnya nggak perlu. Kita lihat sini, lakin laukulna tapi kalau seandainya kita mengatakan al-insanu hayawanun yata'allamu idza duriba, manusia itu adalah hewan yang hidup itu istilahnya, hidup di muka bumi ini, ya ta'ala merasa sakit idza duriba apabila dipukul. Fa hadza laysa bihaddin fi 'urfihim. Nah, ini bukan definisi ini. Menurut apa definisi? Menurut sama Menurut kebiasaan ahli mantik ini bukan definisi. Karena karena dengan hukum itu kan dihukum itu kan manusia itu sakit kalau dipukul. Hukum bukan itu? Hukum. Nah, bal huwa hayawanun Bahkan menurut mereka manusia itu hewan yang berbicara. Wa ala kulli halin wa ala kulli hal al-muallif rahimahullah taala salaka maslakal fuqaha. Al-muallif di sini yaitu al-Imam Al-Amriti shihabuddin Al-Imam Al-Amriti shihabuddin beliau menempuh jalannya siapa? Fuqaha. Paham tak ya? Fal wajibul mahkum bi sawabi fi fi'lihi wa tarki bil iqabi. Paham ya? Naam wa huwa jawazu ta'rif asy bi yaitu diperbolehkannya mendefinisikan sesuatu dengan hukumnya. Memang boleh. Wa ma dzakarahu fuqaha wal usuliyun aula. Dan apa-apa yang disebutkan oleh fuqaha dan ahli usul itu yang lebih pantas. Li'anna ahamu syai'in an al-hukma Ini yang penting. Yang penting itu kan kata beliau, intinya yang penting itu sesuatu yang penting adalah kita tahu hukumnya apa itu loh. Hukumnya bagaimana kalau kita mengerjakan perkara yang wajib? Dan hukumnya bagaimana kalau kita meninggalkan itu yang penting kan itu. Bukan definisi wajib itu apa sih? Itu sebenarnya nggak terlalu penting. Yang penting itu bagaimana kalau dia itu meninggalkan kewajiban. Eh, dan bagaimana kalau dia melakukan kewajiban dapat pahala atau tidak. Kalau meninggalkan dapat dosa atau enggak. Nah itu. Itu yang penting. Paham ya? Kalau cuman yang penting Anda tahu definisi wajib. Wajib itu perkara yang diperintah oleh syariat dalam bentuk harus dikerjakan. Nah hukumnya bagaimana? Nostalnya hukumnya bagaimana hukumnya? Kalau yang tidak yang enggak mengerjakan. Karena intinya kembali ke hukum itu. Kata beliau makanya kata beliau li'anna aham syai'in an al hukma dikarenakan sesuatu yang paling penting kita mengetahui hukumnya apa itu. Kami yang ketahui hukumnya. Kalau orang mengerjakan perintah hukumnya apa? Dilihat niatnya. Niatnya bagaimana ketika dia mengerjakan? Niatnya karena dalam artian mengerjakan perintah Allah atau bukan? Iya, berarti dapat pahala. Nah kalau dia meninggalkan bagaimana? Meninggalkan dia berhak mendapatkan apa? Berhak mendapatkan hukuman, tapi tidak harus. Paham ya? Kalau Allah telah mengampuni ya enggak dihukum. Kan seperti itu. Nah. Wa ammal haqiqatu fa inna nam fa in arafnaha fa hadha min babil kamal wa illa sebesar bisyartin. Adapun pengertian wajib secara hakikat, kalau seandainya kita mendefinisikan fa in arafnaha, kalau seandainya kita mendefinisikan fa hadha min babil kamal Nah, berarti kalau nggak ada tasydidnya fa in arafnaha, kalau seandainya kita tahu, kalau seandainya kita tahu definisi wajib secara hakikat itu, fa hadza min babil kamal. Ini termasuk dalam bentuk apa? penyempurna saja. Wa illa jika tidak tahu pun apa falaysa bersyaratun enggak harus. Ya, bukan syaratnya. Dalam artian tidak harus gitu loh ya. Silahkan mengetahui dengan hukum nggak masalah. Fal wajibu bil lughah. Nah, sekarang wajib secara bahasa apa? Wajib secara bahasa adalah as itu was itu sabit itu yang kokoh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum atau yang tetap, wasaqit itu yang jatuh. Nah. Karena as-sabit alladhi tsabata, as-saqit alladhi saqata itu. Amal awal, ada pun yang pertama yang sabit, fa'anam fa'antakul seperti yang kau mengatakan hakuka wajibun alinya, hakmu itu kewajiban bagiku ya, atau kewajiban atasku maksudnya aku wajib memberikan sesuatu padamu itu loh Maknanya eh di mana sabitun alayya. Paham ya? Hakmu itu adalah kewajiban atasku itu loh. Paham lo maksudnya? Nah, laisa fihi iskal enggak ada iskal ini. Yang kedua, wa amatsani itu yang maknanya sakit. Famin huqulu ta'ala fa idza wajabat junubuha. Maka apabila telah jatuh junubuha, nah barakallahu fikum maksudnya apa maksudnya? Nah, badannya unta itu ketika sudah disembelih karena unta itu aslinya di dinahar. Dalam posisi dia berdiri, ditusukkan bagian apa? lehernya gini. Dengan dengan pisau yang tajam kemudian dia jatuh. Fa idza junubah itu ketika jatuh, berat itu barulah disembelih. Barulah disembelih. Nah, kita lihat sini. Nah, maksudnya barulah di istilah dilanjutkan lagi itu loh. Karena unta itu kalau langsung sembelih terus bisa juga cuman karena susah. Oleh karena itu kalau unta itu nahar seringnya, nahar. Jadi dalam posisi berdiri diikat, tiba-tiba bismillah. Pas di daerah antara leher dan kerongkongan itu Kemudian setelah itu dia lama-lama jatuh. Jatuh. Ya? Nah, itu kita sering nyaksikan ya waktu damat waktu itu ya. Nah, yakni saqatat 'alal ardi. Nah, apabila telah jatuh di bumi, di tanah. Li'anal ibila tutbah dikarenakan onta itu dia disembelih wahya qa'imah dalam keadaan dia berdiri. Fa idza tubihat saqatat. Nah, kalau sudah disembelih tadi itu di nahar tadi itu saqatat dia jatuh. Jatuh. Tapi kalau antum langsung sembelih langsung itu bisa juga boleh juga cuma susah. Yang abdulnya kalau unta itu nahr. Paham ya? Karena lehernya panjang itu kan. Ya na'am barakallahu fiik. Paham? Ini makna secara bahasa. Nah, sekarang makna secara istilah apa? Lakinal wajib fil istilah bi'tibari ta'rif dzati. Adapun pengertian wajib secara istilah ditinjau dari pengertian secara zatnya. Apa itu wajib? Huwa ma umira bihi ala wajhil ilzam bil fi'il. Yaitu apa-apa yang diperintahkan dengannya dalam bentuk apa? Harus dikerjakan. Paham ya? ala wajhil ilzam bil fi'il. di atas bentuk apa? sisi yang harus dikerjakan. Yakni idza amara Allah bi syai'in atau amara Rasul sallallahu alaihi wasallam bi syai'in ala wajhil ilzam bil fi'il fa huwa wajib. Maksudnya apabila Allah dan Rasulnya memerintahkan sesuatu dengan perintah yang harus dikerjakan maka itu adalah apa? wajib. Apa? Ya wajib. Nah, paham ya? Itu adalah pengertian daripada wajib. Beda dengan sunnah. Kalau sunnah itu tidak harus dikerjakan. Tapi kalau nam perintah tersebut Allah dan Rasul merintahkan perkara dan harus dikerjakan, maka itu namanya adalah wajib. Paham ya? Nah. Qauluna fi ta'rif, uh, ungkapan kami mengenai ta'rif definisi, ma umira bih maksudnya yang diperintahkan dengannya kharaja bihi salasu asya. Keluar dari pembahasan sesuatu yang diperintahkan tiga perkara. Al-muharram dilarang dan diperintahkan. Al-makruh dilarang tapi tidak harus ditinggalkan. Al-mubah tidak ada larangan, tidak ada perintah. Keluar dari itu kan ya, sebuah hukum yang diperintahkan itu, nah keluar dari ucapan itu apa? Mubah, makruh, muharram. Karena muharram diperintahkan atau dilarang? Dilarang. Makruh diperintahkan dilarang? Dilarang. Mubah diperintahkan atau dilarang? Gak diperintahkan dilarang. Paham ya? Nah, tergantung dengan niat dan tujuannya. Wa al-masnun. Masuk pada ucapan diperintahkan itu umum enggak? Eh? Sesuatu yang diperintah oleh syariat itu umum enggak? Umum. Masuk di dalamnya masnun. Apa itu masnun? Sesuatu yang disunnahkan. Apa itu mandub? Sama. Apa itu mubah? Eh, apa itu mustahab? Sama juga. Apa ya? Mandub, mustahab, masnun itu sama. Li'anna al-masnuna ma'murun bih. Dikarenakan yang namanya sesuatu yang disunnahkan itu diperintahkan cuman bentuknya apa? laisa ala wajhil ilzam, perintah yang tidak harus dikerjakan, tapi afdalnya dikerjakan. Wa qawluna ala wajhil ilzam bil fi'l dan ucapan kami eh, mengenai definisi tersebut yaitu perintah yang dalam bentuk harus dikerjakan. Nah, keluar dari itu apa? Kharaja bihi al-mandub. Keluar dari itu adalah al-mandub. Al-mandub sama mustahab apa bedanya? Sama. Paham ya? Keluar dari itu adalah as-sunnah. Karena sunnah itu diperintahkan tapi tidak dalam bentuk harus dikerjakan. Dikerjakan silakan, Eh, tidak dikerjakan tidak dapat dosa. Cuman abdulnya dikerjakan. Bagus salatnya. Ya? Nah. Barakallahu fiikum seperti itu. Kemudian perlu diperhatikan barakallahu fiikum habibakumullah mengenai definisi fuqaha ini memang penting sekali ya karena dengan definisi secara hukum tersebut kita akan tahu ternyata kalau mengerjakan perintah itu harus diiringi dengan imtisal. Ya kan harus diiringi dengan apa? Rasa imtisal, rasa dalam keadaan dia itu mengerjakan itu karena mengerjakan perintah Allah itu loh. Bukan karena gunjingan, bukan karena makian, bukan karena pujian, sanjungan orang, tapi karena benar-benar itu perintah Allah. Oh ya. Oh ternyata kalau yang meninggalkan itu tidak oh, tidak mesti dapat hukuman. nah tergantung. Paham ya? Dalam artian apa? Tergantung dengan kehendak Allah SWT. Oleh karena itu ungkapan yang tepat apa? Wa yastahiqul iqab tarikuhu. Paham ya? Kita lihat sekarang, qala al-mu'allif rahmatullahi alaih Amma hukmuhu fa yaqulu al-muallif rahimahullah, adapun hukumnya maka berkatalah muallif rahimahullah, fal wajibul mahkum bis sawabi fi fi'lihi wa tarki bil iqabi. Ini tadi tadi tadi yang sudah kita baca, penjelasannya bagaimana? Yakni mahukima bisawabi fa'ilihi wa hukima bil iqab ala tarikihi. Jadi wajib itu adalah apa-apa yang dihukumi dengan pahala pelakunya dan dihukumi dengan hukuman atau dengan iqab E, dengan hukuman bagi orang yang meninggalkannya. Amin ya? Nah, hukuman itu artinya maknanya bisa kudia juga bisa. Apa-apa yang ditetapkan dengan pahala bagi pelakunya dan ditetapkan dengan sebuah hukuman untuk yang meninggalkannya. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum. Mahum. Naam. Jadi itu yang boleh sebutkan cuman nanti ada kritikan di sini kita perlu perhatikan. Wa hadha ta'rifu fi syai'un tatwil. Dan definisi ini kata beliau ada sesuatu yang bikin panjang. Ya, Walihada arrafahu ba'duhum bi annahu oleh karena ini sebagian mereka sebagian fuqaha mendefinisikan mengenai wajib ini bahwasanya wajib itu adalah ma'usiba fa'ilhu imtisalan ini yang dihafal ya wastahaqqa tarikuhu al-iqaba boleh dibalik wastahaqqa al-iqaba tarikuhu artinya sama ini yang dihafal ya apa itu wajib para fikum secara hukum nah ini apa itu wajib secara hakikat tadi itu paham ya ma amara bi syari' ala wajhil ilzam bil fi'li. Itu yang wajib secara apa? Secara istilah atau hakikat. Secara hukum ini ma usiba fa'iluhu imtisalan wastahaqqa tarikuhu al-iqab. Boleh dibalik wastahaqqa al-iqaba tarikuhu. Artinya yaitu apa-apa yang pelakunya itu diberi pahala manakala mengerjakannya apa imtisalan. Paham ya? Nah, mengerjakan imtisalan, imtisalan maksudnya dalam keadaan dia ketika mengerjakan itu karena mengerjakan perintah Allah itu, paham ya? mengharapkan wajah Allah taala. Wastahaqqa tarikuhu al-iqab dan yang meninggalkannya berhak mendapatkan apa? hukuman. Tapi harus enggak? Tidak harus. Faqauluna nama usiba fa'il imtithalan, maka ucapan kami ya, yaitu sesuatu yang pelakunya yang mengerjakan itu dapat pahala manakala imtithal, manakala mengerjakannya karena mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, kharaja bihi ma law fa'alahu adiyan, ya, ya enggak? Keluar darinya, keluar dari perkara tersebut kalau seandainya dia mengerjakannya itu karena sudah kebiasaan. Dah biasa ini. Ya, tidak mengharapkan Allah itu adalah istilahnya mengerjakan dalam keadaan mengharapkan pahala Allah Taala tidak dia sudah biasa. Menjadi kebiasaan dia. Lalil intisal bukan semata-mata dalam keadaan atau mengerjakan perintah tersebut. Menjadi kebiasaan kok itu saya paham ya. Nah, fa inna hadza la yusab yang seperti ini enggak didapat pahala. Seperti ini tidak diberi pahala. La budda an yakuna fa'ilan li syai' mumtasilan li amrin bih. Ini Dikarenakan apa? Labudda dikarenakan harus ayyakuna fa'ilan syai'. Dikarenakan harus orang itu mengerjakan sesuatu perintah mumtathilan atau mengerjakan sesuatu kewajiban mumtathilan li'amrillah. dalam keadaan apa? Dalam keadaan untuk mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Harus Aku mengerjakan aku mengerjakan wajib itu karena mengharapkan Allah taala dan mengerjakan perintahnya. Bukan bukan karena biasaan, bukan karena adat ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau misalkan itu mengerjakannya kan cuma dianggapkan sudah biasa, adat, paham ya? Bukan karena meniatkan itu mengerjakan perintah Allah yang kata pahala. Apa maksudnya ya? Nah. Wa qalu namastahat qatarikuhu aliqab dan orang yang meninggalkannya berhak mendapatkan hukuman walam nakul wa uqiba tarikuhu. Perhatikan ini kritikannya. Dan kami tidak mengatakan dan orang yang meninggalkannya dapat iqab, dapat hukuman, tapi beliau mengatakan apa? Berhak mendapatkan hukuman orang yang meninggalkan. Ucapan berhaknya penting ini ya dan tidak mengatakan orang yang meninggalkan dapat hukuman, enggak langsung kayak gitu. an qad yu'aqab wa qad yu'fa anhu. Dikarenakan terkadang orang yang meninggalkan perkara wajib itu bisa jadi dihukum, bisa jadi apa? diampuni. Nah, hadza fa inna ta'bira biqaulina. Oleh karena ini, maka sesungguhnya ungkapan dengan ucapan kami wastahaqqa tarikuhu al-iqaba aula min qaulina wa uqiba tarikuhu. Naam. Oleh karena ini, Sesungguhnya ungkapan, ungkapan dengan ucapan kami berhak mendapatkan hukuman orang yang meninggalkannya itu lebih baik, lebih bagus ungkapannya dibanding ucapan kami uqibat oh, tariquhu. Orang yang meninggalkannya apa? Pasti dapat apa? Dapat hukuman. Nah, Fasara indan al-an al-wajib lahu ta'rifun bil haqiqah wa ta'rifun ini yang dihafal ya. Jadi kita memiliki dua definisi sekarang wajib itu memiliki dua definisi, definisi secara hakikat dan definisi secara hukum. Ta'rifu bil haqiqah, ta'rifun bil haqiqah. Definisi secara hakikat adalah ma amara bihi atau ma umira bihi ala wajhil ilzamil fi'il. Apa-apa yang diperintahkan oleh syariat ya, untuk mengerjakannya secara apa? harus. Paham ya? Nah, secara harus atau apa-apa yang diperintahkan oleh syariat apa? dalam bentuk harus dikerjakan. Wal hukum secara hukum, pengertian secara hukum, ma usiba fa'iluhu imtisalan ya, ada imtisalannya ya. Ma usiba fa'ilu imtisalan nam yaitu apa-apa yang pelakunya diberikan diberikan pahala manakala ngerjakannya karena imtisal, karena mengharapkan wajah Allah, karena dalam keadaan mengerjakan perintah Allah, wastahaqqal iqaba tarikuhu. Paham ya? Dan berhak mendapatkan iqab, hukuman bagi orang yang meninggalkannya. Mahum.